بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا من كتاب الجامع <clears throat> من بلوغ المرام kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran kita dari kitab uh, Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram <clears throat> yang kita ambil <clears throat> syarah dan penjelasannya dari kitab Taudihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al Bassam rahimahullahu taala. Terang terang terang terang terakhir <clears throat> kita masih dalam bab yang berkaitan dengan az-zuhd wal wara. Kita sampai pada hadis <clears throat> Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa. Yang yang, ber, yang, ber, yang bertakwa yaitu yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. al hamba yang bertakwa dan hamba yang kaya yaitu yang kaya hatinya yang tidak meminta-minta kepada orang lain cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini orang yang kaya laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghina nafs Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta Namun hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati <clears throat> Cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyah Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa Yang kaya dan khafiyah yang tidak suka terkenal ya. Nah Ay <clears throat> huwa alladhi atharul khumul Wa adami syuhra wa dzikr Orang yang tidak suka Naam terkenal atau masyhur <clears throat> Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah <clears throat> Taib Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala ini hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu ya, sebelum Ramadan. Nah, <clears throat> Taib, apakah ada yang hafal hadis ini? Man hafizul hadis falyaqra. Ahsanta. Naam. Inna Allah yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyyal Nah. Satu baris. Ya. Nah, pendek. Akhar Fadal. Ini yang tua-tua semua ini yang semangat. Ayana syabab. Ah. Allah. Ahsanta. Nah. Allah. من الشباب نعم ما أحد منكم يا شباب Hmm. Ah, Ahsanta. Satu lagi dari syabab. أفضل يا أبا محمد أحسنت نواصل kita lanjutkan <clears throat> قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال Qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا Rawahu رواه الترمذي وقال حسن Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu ala wasallam bersabda Min husni islamil mar'i termasuk tanda baiknya Islam seseorang terkuhu mala yakni adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Rawahu Tirmidzi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah wa qala dan beliau mengatakan hasan. Hadis ini kedudukannya hasan. Al-hadis as-sahih annahu mursal. Di sini yang sahih adalah kedudukannya mursal sebagaimana dijelaskan oleh enam para ulama. <clears throat> enam Dan ini pun yang dirujihkan oleh eh, Naam pensyarah yaitu pengarang Naam atau penulis kitab Tawdihul Ahkam Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-hadis mursal. Naam. <clears throat> Dan para ulama hadis ya, terdahulu seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Daruqutni dan yang lainnya mereka merujukkan pendapat mursal wasahih annahu mursal apa itu hadis mursal Hah? Nah Ada hadis yang marfu Ada hadis yang mauquf Baik ما هو الحديث المرسل مراجعة مصطلح نعم hmm? Kalau marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayatnya dalam sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau nah, Hmm? Naam. Mauquf adalah ucapannya sahabat. Ucapan sahabat Naam Ini namanya maukuf ya. Sanatnya Hanya sampai kepada sahabat Maukuf Itu ucapannya sahabat Kalau mursal Nah Taib Mursal adalah Hadis yang diirsalkan oleh tabi'in tabi'in tetapi dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mestinya melalui siapa? Sahabat. Jadi langsung diarsal, ya. Nah. Hadis ini yang sahih kata para ulama alul hadis adalah mursal. <clears throat> Hadis ini atau riwayat ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Nah. Fadhal. Hah? Abdurrahman bin Sakhrin Ahsan tabarakallah fi Nah Santri yang paling jauh Dari Poso Ahsan ya Adam <clears throat> Taib <clears throat> Rasulullah Sallallahu SAW bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kama taqaddam annahu mursal. Kita langsung baca penjelasan yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ma yu'khadhu al hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama qala Ibnu Rajab rahimahullah Berkata Ibn Rajab rahimahullahu taala Alladhi ya'ni al-insan huwa alladhi tata'allaqu bihi 'inayatuh wa yakunu maqsadahu wa matlubahu wal 'inayatu shiddatul ihtimam bisyai' <clears throat> kata Ibn Rajab rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas sesungguhnya Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau hendak menjelaskan e, maksud perkara yang bermanfaat. Alladzi ya'nil insan perkara yang bermanfaat bagi seseorang huwa alladzi tata'allaqu bihi inayatuh adalah perkara yang berkaitan dengan kebutuhannya, keperluannya atau kepentingannya. Wa yakunu matlubah. Ya, dan perkara tersebut menjadi tujuannya. Ya, menjadi tujuannya. Taib perkara yang dia harapkan, ya, dia cari Wal inayah dan makna inayah syiddatul ihtimam bisyai yaitu sangat memperhatikan sesuatu. Ini namanya inayah. Sangat perhatian terhadap sesuatu ini namanya inayah. Dan seseorang tentunya apa? Dia akan melakukan <coughs> perhatian atau sangat perhatian terhadap sesuatu adalah pada perkara yang merupakan eh, naam kepentingannya atau keperluannya. Nah, sehingga kata Ibn Rajab rahimahullah taala yang bermanfaat bagi seseorang ya, adalah perkara yang merupakan naam atau yang berkaitan dengan kepentingannya atau keperluannya. Sehingga hendaknya seseorang hanya menyibukkan dengan perkara-perkara yang menjadi kepentingannya, menjadi keperluan dan kebutuhannya ya. menjadi tujuannya ya. dan hendaknya dia menjauh dari perkara yang tidak bermanfaat baginya yang bukan tujuannya yang bukan kepentingannya yang bukan urusannya nah. dan ini termasuk dari tanda-tanda baiknya Islam seseorang Kemudian walaisal murad annahu taraka ma la inayata bihi wa la iradata bi hukmil hawas wa talabin naf wa talabin nafs bal bi hukmi syar'i wal islam. Kemudian kata Syekh dan <coughs> kalimat di atas bukanlah maksudnya <coughs> maksud dari meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu atau faedah eh, perkara yang tidak berfaedah itu adalah perkara yang naam menurut akal ya, ataupun menurut hawa nafsu. Ya. Jadi makna meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, perkara yang tidak bermanfaat di sini, ya, meninggal, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di sini, ya itu bukan diukur dengan akal itu akal yang tidak sehat. Ya. Dan juga bukan diukur dengan nafsu. Ya. Atau keinginan-keinginan jiwa. Ya. Bal akan tetapi bihukmi syar'i wal islam. Akan tetapi naam dengan hukum syariat dan islam. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ya. Naam yang sesuai dengan hukum syariat dan Islam. Itu dilihat dari kacamata syariat, dilihat dari kacamata Islam, itu bermanfaat atau tidak. Bukan dilihat naam dari akal ataupun dari hawa nafsu. Tetapi dilihat dengan kacamata syariat dan Islam, apakah itu bermanfaat atau tidak. walidah oleh karena itu, Ja'alahu min husnil Islam. Oleh karena itu, beliau mengatakan atau beliau menjadikan hal tersebut termasuk daripada tanda baiknya Islam seseorang. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan perkara yang tidak berguna, tidak berfaedah baginya. Meninggalkan perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya. Ini beliau jadikan sebagai salah satu tanda dari husnul Islam, baiknya Islam seseorang. Fa inna min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi min al aqwali wal af'al. <coughs> Karena sesungguhnya termasuk baiknya Islam seseorang ya, termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya itu yang tidak bermanfaat baginya minal al wal af'al baik itu perkataan atau ucapan atau perbuatan nah, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ya atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ya, yang bukan urusannya bukan kepentingannya wasalima minal muharramat dan dia selamat dari perkara-perkara yang haram wal mustabihat dan selamat dari perkara-perkara yang syubhat wal makruhat dan selamat dari perkara-perkara yang makruh nah <clears throat> wa fudulil mubahat dan selamat dari perkara-perkara atau sikap eh, berlebihan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah allati la ilaha yang dia tidak perlu ya, atau tidak butuh kepadanya. <coughs> mubah memang tetapi berlebihan dalam perkara yang mubah yang dia tidak butuh kepadanya. Nah, ini termasuk akhlak yang tidak terpuji. Bahkan termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya baik ucapan atau perbuatan dan dia selamat dari perkara-perkara yang haram dan dia selamat dari perkara-perkara yang syubhat dan dari perkara-perkara yang makruh dan dia menghindar dari sikap berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah yang dia tidak perlu atau tidak butuh kepadanya. Nah, <clears throat> Fa inna kullahu la ya'ni muslim idza kamula islamuhu. Maka ini semua yang disebutkan tadi ini tidak berguna bagi seorang muslim. Nah, yang sempurna keislamannya. Wa balagha darajatul ihsan, au darajatul ihsan atau seorang muslim yang sampai pada derajat al-ihsan wa huwa an ya'budallaha ka'annahu itu seorang yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah fa illam yakun fa dan jika dia tidak bisa seakan-akan melihat Allah maka sesungguhnya Allah melihatnya dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, ini makna ihsan. <coughs> Orang yang sempurna keislamannya, baik Islamnya, ya, bahkan sampai kepada derajat ihsan, seorang yang muhsin, yang sampai pada derajat ihsan, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang makruh dan bahkan meninggalkan sikap berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah yang dia tidak perlu kepadanya dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini orang yang sempurna keislamannya dan sampai kepada derajat ihsan. Faman abadallaha ala istihdari kurbihi wa musyahadatihi biqalbihi aw ala istihdari qurbillahi minhu wattila'i faqad hasuna islamu kata syekh barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> dan dalam keadaan dia dekat dengan Allah atau seolah-olah dia dekat dengan Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia dia merasa Allah Allah dekat dengannya ya, dan dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Orang yang melakukan ibadah dengan cara seperti ini, fakod hasuna islamu maka telah baik Islamnya. Nah, dia beribadah kepada Allah ya, andi oleh Allah anak ya rofa in fa in tahu ya roh ya artinya dia Allah dengan Allahnya maka, orang beribadah ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul nah kata ini makna ihsan maka orang yang baik Islamnya yang kondisi ibadahnya seperti tadi dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah atau seakan-akan dia melihat Allah atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa dia itu dekat dengan Allah dekat dengannya dan Allah melihatnya dan mengawasinya nah. maka faqad hasuna islamuhu telah baik Islamnya Walazima min dzalik an yatruka kullama la ya'nihi fil Islam. Dan dia harus meninggalkan perkara-perkara yang bukan merupakan inayahnya. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya yang bukan kepentingannya di dalam Islam. Ya. Wa yastagil bima ya'nihi fi dan dia hendaknya menyibukkan diri dengan perkara yang menjadi kepentingannya atau urusannya perkara yang bermanfaat baginya fa innahu yatawalladu min hadzainil maqamain al istihya minallah wa tarku ma la yustahya minhu maka sesungguhnya akan lahir dari dua bentuk ibadah yang seperti ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah atau <clears throat> na'am beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia e, merasa Allah dekat dengannya dan Allah melihatnya dan mengawasinya ya. Ini makna fa'ilam takun yarahu fa'inahu yarak. Jika engkau tidak bisa melaksanakan ibadah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi dia beribadah dalam keadaan merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahir dari dua bentuk ibadah seperti ini. Dua ibadah yang kondisinya seperti ini tadi. Naam, akan lahir sikap istihya atau akhlak istihya minallah. Akan lahir sikap malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Dia merasa diawasi, ya sehingga muncul sifat istihya malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun dia dalam keadaan bersendirian maka dia akan terjaga dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang bukan kepentingannya bukan urusannya apalagi perkara-perkara yang haram nah karena dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia malu kepada Allah jika melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat <coughs> dan akan melahirkan naam sikap eh, menjauh ya, dari perkara-perkara yang memalukan. Taib akan lahir dari dua bentuk ibadah seperti di atas, ya. itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa dilihat dan diawasi ya, maka akan lahir dari bentuk yang seperti ini istihya minallah wa tarku au kulli ma yustahya kan lahir sikap malu kepada Allah dan meninggalkan semua perkara yang memalukan nah, meninggalkan semua perkara yang memalukan. Inilah orang yang hasuna islamu yang baik islamnya. Orang yang sampai kepada derajat al-ihsan. Naam. Kemudian asani yang kedua, faedah yang kedua, wa qala Syekh Ahmad Al-Fushani rahimahullah Alladhi ya'ni al-insan min al-umuri ma yata'allaku bi darurati hayatihi wa ma'ashi wa salamatihi fi ma'adi wa dhalika yasirun bin nisbati ila ma la ya'ni Kata Syekh Ahmad Al-Fushani rahimahullah nah perkara yang bermanfaat bagi seseorang ya, perkara-perkara yang bermanfaat berguna bagi seseorang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan hidupnya, kepentingan hidupnya dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatannya di akhirat. Ya, ini perkara yang bermanfaat dan berguna, yaitu yang berguna dalam hidupnya, <coughs> karena itu merupakan kebutuhan dan keperluannya, dan perkara-perkara yang nah merupakan keselamatan bagi dia fi ma'adih di akhirat. Keselamatannya di akhirat. Wadzalika dan yang demikian itu yasir, mudah. Binisbati ila ma la ya'ni. Jika dibanding dengan perkara yang tidak bermanfaat, tidak berguna baginya. Ya. Mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Nah, yang merupakan perkara yang eh, masuk dalam kebutuhan dan keperluan hidupnya naam atau yang berkaitan dengan keselamatan dirinya di akhirat ya naam yang demikian itu mudah ya. mudah untuk dilakukan mudah dikerjakan dilaksanakan bila dibanding dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berguna yang tidak bermanfaat Fa in iktasara al insan ala ma ala ma ya'nihi min al umur salima min syarrin azim salamati min syarrin min syarri khair was salamatu ya was salamatu ya. min syarri khair kemudian kata Syekh jika seseorang mencukupkan diri dengan perkara yang bermanfaat baginya ya. mencukupkan diri dengan perkara yang naam berfaedah baginya maka dia telah selamat dari keburukan yang besar maka dia telah selamat dari keburukan yang besar wassalamatu minasyari khair dan selamat dari keburukan itu adalah kebaikan orang yang hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat berguna baginya maka dia telah selamat dari keburukan yang besar dan keselamatan dari keburukan itu merupakan khair kebaikan. Kemudian asal faedah yang ketiga kata Syekh qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah kalamuhu sallallahu alaihi wasallam hada minal kalamil jami' lil al katsiratil jalilati fil alfadil qalilah. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala sabda Rasulullah SAW ini termasuk daripada ucapan beliau yang mengandung makna yang banyak lagi mulia. Yang diucapkan dengan kata-kata yang pendek. Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata-kata yang pendek tetapi mengandung makna yang banyak. <coughs> mengandung makna yang padat dan mulia. Wa qala Ibnu Salah rahimahullah dan berkata Ibnu Salah rahimahullah, qala Abu Zaid Imamul Malikiyah fi zamani.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 Ini adab. <clears throat> Yang pertama, yang hadis yang kedua, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Hadis yang jadi kita eh, pembahasan kita ini. Termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Ya. Hadis yang ketiga, la tagdob, jangan engkau marah. Ketika ada seorang yang meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau nasihati la tagdob sampai beliau mengulanginya tiga kali. La tagdob. Ya. Farad miraran la tagdob. Nah, jangan engkau marah. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini empat hadis yang merupakan jima' ada bil khair. Nah, merupakan <coughs> pokok dari adab-adab al khair, adab-adab yang baik. Nah, dalam empat hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik Atau dia diam ya, Kemudian yang kedua Termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ya. Yang ketiga Jangan engkau marah Yang keempat Naam tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Perhatikan hadis Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam Itu semakna dengan riwayat ini Semakna dengan riwayat Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya nah, Maknanya sama Nah, baik. Maka hendaknya seseorang faliyakul khairon auliasmut Hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik ya, atau dia diam. Fahadil hadis al hadis allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah termasuk daripada hadis-hadis yang naam merupakan poros Islam Hadis-hadis Naam Allati alaiha madarul Islam Yang Islam berputar padanya <coughs> Kemudian Ar-Rabi'ah yang terakhir yang keempat Qala al-Imamul Ghazali Berkata al-Imamul Ghazali ya, Ghafarahullah wa'afa anhu ya. Wahaddu ma la ya'nik fil kalam ya. Dan batasan perkara yang eh, batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu adalah beliau hendak menyebutkan batasan dari ucapan yang tidak bermanfaat kata beliau wahaddu ma la kafil kalam batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu adalah antatakallama lama ma law sakatta anhu lam ta'tham engkau berbicara ya, dengan ucapan yang jika engkau diam engkau tidak berdosa. Jika engkau diam, engkau tidak tidak berdosa. Walam tatadarrar fi halin wala malin dan engkau atau jika engkau naam diam ya, tidak berbahaya terhadap kondisimu, keadaanmu dan tidak pula berbahaya terhadap hartamu. Ya, jika engkau diam. hartamu tidak termudoroti ya. kondisi dan keadaanmu juga tidak termudoroti ya. fa inna kabihi zamanik maka ya, jika engkau tadi berbicara ya, dengan sesuatu yang jika engkau diam engkau tidak berdosa itu ucapan yang sebenarnya enggak enggak ada faedahnya enggak ada manfaatnya yang jika seorang diam enggak berdosa tapi dia ucapkan, ya. Bahkan mungkin dia sibuk dengan urusan tersebut. Ya. Fa innaka bihi zamanik, maka sesungguhnya engkau jika melakukan seperti ini engkau menyia-nyiakan waktumu. Nah. Li'annaka bihi anfaqta waqtaka ladzi khairun laka. Karena engkau telah menginfakkan waktumu yang itu adalah lebih baik bagimu. Lau saraftahu fil fikri wa dzikr. Jika engkau gunakan waktumu untuk berfikir dan untuk berzikir. nah. <coughs> Faman qadiru ala an ya'khudha kanzan minal kunuz dan barang siapa yang dia mampu untuk mengambil perbendaharaan harta ya. Nah, atau simpanan harta, fa badalahu. Kemudian dia e, mengambil gantinya. Ya. Itu dia nggak mengambilnya. Midratan la yanfa'u Dia tahu kalau itu tidak bermanfaat baginya. Gantinya ini nggak bermanfaat baginya. Ya. Maka orang seperti ini kana khasiron, maka dia rugi. Dia mampu untuk <coughs> e, melakukan perkara yang bermanfaat, ya, mampu melakukan perkara yang berguna baginya, ya, tetapi dia mengganti dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka apa? Karena khasirun maka dia adalah orang yang rugi. <coughs> nah, ini batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu. Yaitu yang jika engkau berucap, eh, yaitu eh, yaitu engkau mengucapkan naam perkara yang jika engkau diam tidak berdosa. Jika engkau diam tidak berdosa, ya, tetapi <coughs> nah jika engkau ucapkan dan engkau naam sibuk dengan ucapan tersebut ya, maka ini perkara yang tidak bermanfaat bagimu lain halnya ketika engkau diam engkau akan berdosa itu lain ceritanya nah maka harus kau ucapkan karena itu bermanfaat bagimu dan juga mungkin bahkan bagi orang lain nah menjelaskan kebatilan ya amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya nah Taib. Sehingga dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar <coughs> maka ini bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Nah. Taib. Sehingga bukan berarti uh, riwayat min husni islamil mar'i tarkuhu ma termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak E, berguna atau bukan kepentingannya adalah dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Nah. Baik, satu contoh. <clears throat> Ada orang melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian kita tegur. Ya akhi ini haram ya akhi. Nah, ya akhi ini berdosa ya akhi. Ya. Kemudian si akh ini yang melakukan kemaksiatan, nah Sudahlah, ini bukan urusanmu, ya. Ini bukan kepentinganmu, ya. Nah, ini urusan saya, bukan urusanmu. Nah, benarkah orang ini? Nah, la. Nah, tidak benar dan tidak diterima apa yang dia ucapkan ini. Nah, maka hendaknya seorang tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun yang kita tegur dia mengatakan ini bukan urusanmu. Ya. Nah, tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, sesuai dengan hadis man man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman nah sehingga jangan karena orang yang kita tegur mengatakan ini bukan urusanmu ya kemudian kita berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar karena ucapan orang ini tidak diterima ya. Nah, dan bukan maksud dari hadis ini. Nah, meninggalkan perkara yang bukan urusannya atau bukan kepentingannya. Bukan maksud hadis ini. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah naam urusannya. Karena bermanfaat dan berguna baginya. Bagi dia dan juga bagi orang yang ditegur atau dinasihati. Nah, <clears throat> Dari selesai dari penjelasan riwayat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, maka ini adalah nasihat bagi kita. Nah, nasihat bagi kita untuk kita meninggalkan ucapan, perbuatan, aktivitas dan seterusnya yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Nah, <clears throat> semisal dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Nah, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan jika engkau hendak mengucapkan suatu ucapan atau perkataan, nah, maka pikirkanlah dulu. Nah, pikirkanlah dulu. Apakah ini bermanfaat? Ya. Apakah ini berfaedah? Apakah tidak? Karena nafi'ah jika bermanfaat ucapkan. Nah. Dan jika tidak ya, tidak bermanfaat maka tahanlah. Nah. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Nah. <coughs> Tabi khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari hadis eh, Naam atau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan insyaallah Naam eh, hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib naktafi bihadal miqdar kita ucapkan eh, kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika Walhamdulillahi Rabbil Alamin